Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh al Shalih al Fauzan asbahullah. Pembahasan kita masih seputar apa kemarin? Seputar Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk dari Allah taala dimulai dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman nanti nggak ada penghafal Al-Qur'an lagi. Dicabut hafalannya dari dada-dada mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lebih keliru. Karena dalam hal ini nam ada kelompok-kelompok yang menyimpang, Mu'tazilah, kemudian siapa kemarin? Jahmiyah, kemudian siapa kemarin? Asy'ariyah. Paham ya hati-hati. Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an makhluk bukan. Al-Qur'an adalah ibaratun an kalamillah Al-Qur'an itu ungkapan tentang ucapan Allah Ta'ala. Ucapan Allah Ta'ala bukan? Bukan, ungkapan saja. Paham belum? Jadi kalamnya itu kalam nasi, kalam nafsani namanya. Kalam nafsani itu bagaimana? Yang ada di dalam jiwa, ucapan jiwa, ucapan yang ada dalam hati. Dalil mereka apa? Hah? Dalil mereka apa? Pantun yang sering digembar-gembar mereka, innal kalama la fil fuadi wa innama zu'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Apa itu? Kalam itu ucapan yang ada dalam hati manusia. Hanya saja dijadikan apa? Lisan, di lisan ini untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati tersebut. Paham ya? Seperti itu. Itu pendapat yang sesat, pendapat yang batil, pendapat yang keliru. Kalam itu ya harus ada suara, ada hurufnya dilafatkan. Itu namanya kalam. Kita lihat sini, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah halaman 96. Halah kitab yang kami halaman 96, aku lihat matanya bagian atas itu matanya. Yang punya kitabnya mungkin halaman sama yang cetakan sama ini ya, yang seperti itu dilihat bagian atas tebal. Qala al-Imam Ibnu rahimahullah, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadim. Ini agak berat ya untuk memahaminya tapi insyaallah tak pahamkan. Termasuk sifat-sifat Allah taala bahwasanya Allah taala berbicara dengan pembicaraan yang qadim, yang terdahulu. Apa terdahulu maksudnya? Ingat-ingat kemarin kaidahnya. Dalam hal ini apa kaidahnya? Qadimun nau' hadithul ahad, itu dihafal itu. Yang dahulu itu jenisnya jenisnya kalam Allah Ta'ala sejak dahulu ada gitu loh. Paham ya? Bukan kalamnya Allah Ta'ala itu nggak berubah, bukan. Kalamnya Allah Ta'ala itu berubah sesuai dengan apa? Individu kalam. Allah Ta'ala dulu bicara dengan Nabi Musa. Kemudian berikutnya bicara dengan Nabi Muhammad SAW. Sama nggak pembicaraannya? Beda. Paham belum? Nggak mungkin pembicaraan sama mas sama dalam artian tuh yang dibicarakan kepada Musa itu sama dengan yang dibicarakan kepada Rasulullah itu enggak. Tapi sifat kalam ini sejak dahulu ada bagi Allah taala. Sebelum bicara pun Allah taala disifati dengan apa? Berbicara. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Apa? Naam. Ikhwan fi din azza nazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah qauluhu bi kalamin qadim ay eh, qadimun naw' Allah Taala disifati dengan kalam qadim itu maknanya qadimun naw' jenisnya aja yang lama. Yang nama itu jenisnya. Sejak dahulu Allah Ta'ala disifati dengan sifat kalam. Jangan sampai keliru loh. ya? Jangan sampai keliru. Allah Ta'ala punya nama mutakalim enggak? Balik kita coba kita lihat. Allah Ta'ala punya nama mutakalim enggak? Alhamdulillah. Hati-hati. Menetapkan nama tidak boleh sembarangan. Karena nama ada tauqifi. Menetapkan nama adalah apa? Tauqifiyah. Dibangun berhenti di atas dalil. Bukan dibangun di atas apa? Akal atau nafsu. Paham belum? Allah Ta'ala tidak punya nama mutakalim. Kecuali dalam bab apa ikhbar namanya. Pengkabaran. Bahasa Arabnya orang yang bicara apa? Mutakalim. Tapi Allah Ta'ala tidak punya nama mutakalim. Paham ya? Karena menetapkan nama harus dikondisikan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Tapi sifat kalam ada. Kita lihat lagi. Wala yuqal qadimun mutlaqan hakata. Dan tidak boleh kita katakan qadim sejak dahulu mutlak itu enggak enggak bisa. Wa innama huwa qadimun yang dahulu itu jenisnya. Maksudnya bagaimana? Allah Taala sejak dahulu berbicara gitu loh. Kepada Nabi Musa berbicara juga, kepada Nabi Muhammad SAW juga berbicara. Cuman pembicaraannya itu nyata jadat terbaru, Beda-beda gitu loh. Faham soalnya? Na'am barakallahu fi. Kita lihat lagi. Hadithul ahad ini. Faedahnya ingat-ingat, kalamullah qadimun nau hadzul ahad. Satu paket itu. Jangan sampai terlepaskan itu. Ucapan Allah SWT jenisnya sejak dahulu sudah ada, tapi hadzul ahad per individu kalam itu terbaharui. Ya terjadat. Kita lihat, yakni min jinsil kalam qadim. Jenis ucapan itu sejak dahulu ada. Allah Ta'ala sejak dahulu berbicara. Wa amma anwa'uhu adapun jenis-jenisnya per individunya fahya tatajaddad wa tahdus mata subhanahu wa ta'ala. Adapun per individu kalam itu akan terbarui, akan muncul baru kapan Allah Taala kehendaki itu loh. Jadi ketika Allah Taala bicara Nabi Musa AS beda pembicaraannya ketika berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala Tapi Allah Taala senantiasa apa? Disifati dengan berbicara. Paham? Kalau manusia kan enggak. Manusia itu disifati berbicara kalau sudah berbicara. Tapi Allah SWT ketika tidak berbicara pun tetap disifati dengan berbicara. Paham ya? Jangan pusing, gak boleh pusing ini. Paham ya? Kita beli lagi. Kata beliau, yasma'uhum minhum man sya'a min khalqih. Dari kalangan makhluknya yang Allah telah kehendaki bisa mendengar ucapan Allah Taala. Siapa di antaranya? Sami'ahu Musa alaihi salatu wassalam minhu min khair wasitah masyaallah Musa alaihissalam mendengar ucapan tersebut dari Allah taala tanpa perantara oleh karena itu Nabi Musa digelari dengan apa Khidir kalimullah atau kalimur rahman gelarnya ingat ya Nabi Musa digelari dengan kalimullah atau kalimur rahman orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala nah, saat itu ada yang ingkari yang ingkari akhirnya ujung-ujungnya sembelih Siapa itu yang mengikati Abdurrahman? Lewat Al-Ja'ad dirham. Dia berkeyakinan Allah Ta'ala tidak menjadikan Ibrahim itu khalil. Dan berkeyakinan bahwasanya apa? Dan berkeyakinan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengajak bicara Musa. Paham? Nah, karena keyakinan itu akhirnya apa? Khalid bin Abdullah Al-Qasri pemimpin waktu itu marah besar karena mengingkari dalil Al-Qur'an kan. Ketika Idul Adha barakallahu fi langsung naik dari mimbar khutbah mengatakan dahu dahayakum. Sembelihlah sembelihan kalian. Fa inni mudahin bil ja'd dirham. Aku akan berkorban menyembelih ja'd dirham. nazala minal minbar fadzabahu. Turun dari mimbar langsung sembelih ja'd dirham tadi itu. Kenapa? Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila walam yukalim Musa taklima karena dia punya punya keyakinan tidak mengajak bicara Musa dan punya keyakinan Allah Taala tidak menjadikan Ibrahim khalil. Siapa tadi yang disembelih? Ja'ad bin Dirham. Naam. Tambah dikit lagi. Qala Syekh Shalal Fauzan atabahullah, catatan kaki 118. Yasma'uhu minhu man syamil khalqih. Dari kalangan makhluknya yang Allah Taala kehendaki mendengarnya. Yasma'uhu Jibril alaihi wassalam. Jibril mendengarnya mendengar ucapan Allah taala. Fa yahmiluhu wa yuballighuhu ila anbiya'i. Kemudian Jibril mengambilnya, membawanya dan menyampaikan kepada para nabinya. Wa sami'ahu Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Musa alaihi salam juga mendengarnya. Digelari dengan apa Nabi Musa ini? Kalimur Rahman, kalimullah. Naam. Jadi kalau antum membaca artikel atau tulisan kalimur Rahman, kalimullah ya Musa alaihi salam ini. Musa alaihi salam. Kemudian catatan kaki nomor 119 perhatikan itu. Hadzal syakka An anna Musa alaihissalam sami'a kalam rabbih min ghairi wasitatin bainahu wa bainallah. Ini tidak diragukan lagi bahwasanya Musa alaihissalam benar-benar mendengar ucapan Rabbnya tanpa ada perantara, tanpa ada perantara antara Musa dan antara Allah Subhanahu wa taala. Adapun gambarannya pembicaraannya bagaimana, bentuknya kayak apa, wallahu a'lam. Kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pembicaraan kalamnya Allah taala maknanya apa? Kalamun haqiqiyun yaliku bijalalih. Kalam, pembicaraan, ucapan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini, walidhalika khussa Musa bihadil maizah. Al-'azima min baini ikhwanihi an-nabiyyin masyaallah. Oleh karena itu Nabi Musa alaihi dikhususkan dengan keistimewaan ini yang sangat agung ini dari apa? Da, di antara saudara-saudara dari kalangan para nabi. Kita ambil satu lagi. Wasami'u Jibril. Qala al-Imam Qudamah rahimallahu bagian atas itu wasami'u Jibril dan Jibril pun mendengarnya. Jibril juga mendengarnya. Wa min nah, wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulih dan juga dari kalangan para malaikat dan rasulnya yang Allah taala izinkan untuk mendengar. Kita lihat bawahnya. Qala syarih asbahullah Syekh Shalal Fauzan Kadzalika ikhtasallah bi Jibril alaihissalam bi annahu yusmi'uhu kalam. Masyaallah. Seperti itu pula Allah Taala khususkan Jibril alaihissalam bahwasanya Jibril alaihissalam Allah Taala memperdengarkan kepadanya ucapannya. Ucapan siapa? Ucapan Allah Taala. Wa yusmi'uhu min wa yusnam wa yusmi'uhu min Jibril ahli sama dan kemudian diperdengarkan juga dari Jibril penduduk langit. Idza sami'uhu sa'aku. Perhatikan ini. Penduduk langit itu kalau dengar ucapan Allah Taala pingsan. Pingsan. Kama jaa fi hadis Nawas bin Sam'an, sebagaimana datang dalam hadis Nawas bin Sam'an wa ghairihi qala idza takallama idza takallama Allahu bil wahyi akhadat as-samawati minhu ratfa aw ra'dah shadidah apa artinya apabila Allah Subhanahu wa taala berkata dengan wahyu suatu wahyu maksudnya Allah taala misalkan berbicara langsung tiba-tiba mulailah langit-langit itu bergetar dan mengeluarkan dentuman yang sangat dahsyat apa itu dentuman mengeluarkan dentuman yang sangat keras ya suara yang sangat keras seperti petir. Paham ya? Seperti itu. Fa idza sami'ahu, fa idza sami'aha ahlus sama' sa'aqu. Kalau penduduk langit mendengar, pingsan, tersungkur. Wa kharru lillah sujada. Akhirnya mereka pun apa? Sungkur, berlutut, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan kaki yang terakhir 121 wa yusmi' kalanan wa yusmi' kalamahum min man adna Allah bisama'ihi min malaikatihi wa rusulihi misal Musa alaihissalam wa misal Jibril. Dan Allah taala perdengarkan ucapannya kepada orang yang Allah taala kehendaki, orang yang telah izinkan dari kalangan malaikatnya, para rasulnya seperti Musa alaihissalam dan seperti Jibril alaihissalam. Kesimpulannya barakallahu fiik Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Kalam. Bagaimana sifat kalamnya? Ha? Qadimun nau' hadzun ahad. Jenis kalam sejak dahulu ada. Allah Taala berbicara, memiliki sifat berbicara. Nah, adapun per individu kalam ia terbaru yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud wallahu alam bissawab walhamdulillahirabbil alamin